Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan Para ikhwan, kelanjutan pembahasan kita dalam majelis syarah kitab atau membaca kitab Kasyfus Syubhat. Berikutnya <clears throat> Syekh menyebutkan Fa'awaluhum Nuh arsalahullah ila qawmihi lamma ghalau fis salihin. Yang pertama rasul diutus oleh Allah Subhanahu adalah Nuh di mana Allah mengutusnya kepada kaumnya tatkala kaumnya melampaui batas dalam mencintai orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Ayat yang tadi kita bacakan kana an-nasu ummatan wahidatan fa ba'athallahu an-nabiyyin wa basyirin wa Ibnu Abbas Mukathir menukil yang para mufassir menukil tentang penjelasan Ibnu Abbas tentang ayat ini, kana nasu ummatan wahidah. Kanu ala tauhid. Kana baina Adam wa Nuh asyara kurun kulum ala tu ala tauhid. Yani masa antara Adam dan Nuh sekitar 10 kurun. 10 kurun ini juga berbeda pendapat ahli ilmi apa 10 abad atau 10 generasi ya. Di kurun itu ada bisa disebut generasi, atau disebut abad. Ya. Jadi kalau generasi bisa lebih dari abad yang ma'ruf yaitu eh, apa 100 tahun gitu ya. Atau kalau dimaksud ada abad yang Arab dengan bilangan 100 tahun berarti sekitar 1000 tahun antara Adam dan Nuh. Kemudian semua data tauhid. Kemudian eh, ketika menafsirkan firman Allah SWT dalam surat Jin, ya, La tazarunna alihatakum wa la tazarun waddaw wa la suwa'an wa la wa kalau menurut haulai asma urijal solehin min kaum Nuh. Ini ini adalah nama-nama orang soleh yang ada di masa kaum Nuh. Ya. pada mahalaku di zaman wahid atau waktu wahid ini. Mereka ini meninggal dalam waktu yang berdekatan. Orang soleh ini. Lalu Tentu ini membuatkan berita yang sangat atau hal yang mengagetkan kaumnya gitu ya. Sehingga mereka merasa sedih kehilangan orang-orang soleh mereka. Akhirnya iblis, syaitan memberikan konsep, ya, memberikan semacam masukan kepada mereka, yaitu agar yaitu mereka yang kaum Nabi Nuh ini dibisikan oleh iblis, ya, atau syaitan untuk mengingat jasa-jasa mereka agar kalian selalu teringat tentang uh, ibadah mereka, akhlak mereka, kesungguhan mereka dalam berdakwah, menyebarkan ilmu, bikin foto dan gambarnya. Sehingga generasi ini melihat masukan ini bagus sekali. Ini yang subuhat, Inilah yang subuhat. Jadi secara zahir itu adalah gambaran kecintaan kepada orang soleh kan gitu. Dan ini juga terjadi zaman kita sekarang Ya alasan mereka itu kan dalam kalau orang melarang jangan kamu bertawasul dengan orang-orang yang telah mati, jangan kamu beristighosah dengan orang yang mati. Lalu di, di, di, dibalik oleh mereka, berarti kamu ini tidak mencintai orang soleh. Berarti kamu tidak mencintai orang soleh soleh. Begitu gitu kata mereka. Jadi salah. Jadi mereka itu membalik malah mengatakan bahwa kita tidak mencintai orang soleh. Bukan begitu. Ya mencintai orang soleh bukanlah harus minta-minta kepada mereka begitu. Nah, jadi ketika itu iblis ini ya memang sebenarnya atau setan ini kan Allah sebutkan wala tatimu khutuwati syaitan. Dia punya langkah-langkah. Ya, tidak sekaligus orang dirumuskan ya, ke dalam kesesatan oleh setan itu. Tadi mulai dari langkah-langkah yang dari awalnya adalah berbentuk semacam kebaikan. Seperti ini. Jadi dibisikkanlah agar dibuat fotonya sehingga ditempatkan tempat di mana mereka duduk sehingga uh, tak kalah melihat foto-foto tersebut uh, apa namanya mereka selalu ingat tentang kebaikan mereka yang akan membuat mereka untuk kembali me terinspirasi atau mengisi semangat untuk menuntut ilmu dan beribadah begitu. Setelah generasi yang tahu alasan dibikinnya foto-foto ini, ya, semua mereka inkaradu mati, ya, binasa halaku, ya, meninggal semua. Datanglah generasi berikutnya, Iblis memberikan hal yang berikutnya atau setan memberikan hal yang berikutnya yaitu mereka misikan dulu bapak-bapak kalian, orang-orang tua kalian jika terlambat turun hujan, ya, jika mereka dalam kesulitan yaitu beristighosah dan minta kepada patung-patung ini, pada gambar-gambar ini. Dari situlah mulai kesyirikan. Disitulah mulai kesyirikan. Nah, ini kita lihat ya salah satu metode yang dipakai oleh setan dalam menyesatkan umat manusia. Maka dari itulah diharamkannya gambar oleh Rasulullah SAW karena awal penyebab timbulnya uh, kesyirikan, tersebar kesyirikan di tengah manusia adalah gara-gara gambar itu. Taib, foto-foto dan seterusnya. Walau fis salihin. Nah ini awal terjadinya kesyirikan itu. Mereka berlebihan. Jadi awal kesyirikan itu kalau kita lihat dari sisi mana timbulnya? Kesyirikan di umat manusia ini awal sebabnya apa? Cinta kepada orang soleh, soleh. Sama dengan alasan sekarang terjadi kesyirikan tersebar di tengah manusia juga begitu. Ya, menghargai orang soleh dan menghormati orang soleh. Nah, jadi mereka meminta itu kepada orang soleh mereka, ya bukan berarti di mereka meyakini bahwa orang soleh itu yang menciptakan hujan, menurunkan hujan, tapi mereka bertawasul, berdoa, beristighosa gitu. Maksudnya gimana? Jadi minta oleh mereka, wahai wali, tolong doakan kepada Allah agar ia menurunkan hujan. Ini minta kepada Allah kepada wali. Dia memohon kepada wali agar minta kepada Allah. Tapi mereka, kenapa mereka tidak langsung minta kepada Allah? Inilah. Makanya Allah sebutkan ketika mereka ditanya, kenapa kalian menyembah orang soleh selain Allah? Itu mereka menyebutkan haulai syifauna inallah. Mereka itu adalah sebagai pemberi syafaat di sisi Allah. Alasan mereka kenapa? Karena kita ini orang yang banyak berdosa, doa kita mungkin tidak akan didengar oleh Taala. tapi wali ini kan biasa doanya mesti dikabulkan Allah. Sehingga kita mohonkan kepada wali agar dia meminta kepada Allah. Tetapi tidak tahu bahwa ini adalah proses syirik. Karena wali ini sudah meninggal. Ya, Jangankan sudah meninggal, masih hidup saja sekarang minta kepada wali agar turunkan hujan boleh nggak? Kan nggak boleh. Syirik kan? Minta diturunkan hujan kepada wali, Ya kayak tolong doa, eh, minta minta hujan ini bukan tolong turunkan hujan ya. Tapi kalau berdoa meminta doa kepada orang masih hidup tuh boleh kan? Pokoknya dia datang kepada wali atau orang soleh, uh, Pak Ustadz atau Pak Kiai tolong doakan anak saya sembuh. Doakan ada anak saya sembuh itu boleh. Karena dia masih hidup. Dia mendengar. Ya, sebenarnya juga terjadi masa Rasulullah SAW. Tapi kalau sudah mati nggak boleh, karena dia tidak mendengar lagi. Ya, kalaupun hidup di kuburannya, dia tidak akan bisa mengabulkan ya karena dia bukan lagi dalam posisi beribadah. Dia sekarang berada di alam barzah, bukan lagi di dunia. Maka ini filsafat yang mereka pakai dalam menyuruh orang soleh mereka. Nah, mereka berhujah karena kita ini orang banyak sosa, jarang doa kita dikabulkan Allah. Tapi kalau doa wali mesti dikabulkan Allah. Ini filsafat prinsip yang mereka pakai. Nah, sedangkan inilah yang perbuatan dilakukan oleh kaum Nuh, dan inilah yang syirik dinilai oleh Allah SWT dikatakan syirik ini inilah. Karena semua orang yang meminta kepada selain Allah itu mereka hanya menjadikan mereka sebagai perantara saja. Yang mengantarkan doa mereka kepada Allah. Ibarat kita sekarang sebagai tukang pos lah. Yang mengantarkan surat ini. ini kalau ini adalah pengantar doa. Jangankan setelah mati, masih hidup saja sekarang kalau wali itu jauh dari kita, lalu kita katakan ya wali. Ya contohnya pamannya sekarang Meminta bantuan kepada manusia itu dalam hal yang tobi'i, dalam hal yang biasa, dalam hal yang, yang dimampuinya, itu boleh. Pamannya, tolong ambilkan saya air. Tolong bantu saya menyiram, kalau ada kebakaran, tolong deh. Mari kita sama-sama bantu akan matikan api. Itu boleh. Tapi kalau seorang itu jauh dari tempatnya dia, dia di tempat sana, lalu dia katakan, ya pulang tolong saya, rumah saya kebakaran. Syirik nggak? Syirik karena meminta kepada yang gaib selain Allah. Allah. Jadi beda. Tapi kalau dia kiainya atau ustaznya ada di tetangganya atau di samping rumahnya, ustaz, ustaz tolong deh, termu membantu menyalakan memadamkan api. Karena ini asbab tabi'iyah dan dia hadir mendengar langsung, ini boleh. Ya. Tapi kalau dia jauh atau apalagi dia mati. Sekarang saja malaikat berada enggak di kiri kanan kita? Kalau kita kata, ya malaikat tolong doakan saya kepada Allah. Syirik enggak? Hah? Syirik, karena dia gaib. Beginilah ibadahnya orang-orang dahulu kan. Kan mereka juga bukan syirik itu bukan pada orang soleh saya, bukan pada nabi saya. Malaikat juga. Mereka ada yang menyembah malaikat. Karena dia gaib. Jadi meminta kepada yang gaib selain Allah adalah syirik. Karena dia doa. Maka berdoa kepada Allah itu adalah syirik. Nah, jadi inilah bentuk, kan bentuk syubhat bagi orang kan. Karena dia satu sisi dibolehkan kalau dia hadir di hadapan kita, ya Pak Ustaz tolong doakan Allah, uh, kepada Allah. Boleh, sebagaimana di bahasa Nabi SAW, ketika Nabi SAW berkhutbah, ya ada orang datang, ya Rasulullah tolong doakan agar Allah menurunkan hujan. Rasulullah mendengar langsung. Bukan dia di rumahnya, dia bilang pamannya di rumahnya Rasulullah kan, ya Rasulullah tolong doakan. Rasulullah jauh, tidak mendengar, tidak pernah sahabat muka itu. Tapi dia datang menemui Rasulullah SAW. Lalu meminta, Kemudian juga tentang kisah orang buta yang bisa didoakan Rasul agar bisa kembali melihat, kan juga datang kepada Rasulullah. Bukan dia duduk di rumahnya kan? Bukan dia duduk di rumahnya, Rasulullah tolong doa Allah agar Allah mengelirkan pandanganku, penglihatanku. Enggak. Dia datang langsung kepada Rasulullah SAW. Semua sahabat-sahabat yang minta doa kepada Rasulullah tidak pernah berada di belakang Rasulullah. Semuanya berdoa di meminta di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah minta di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu, ini adalah syirik berdoa kepada yang gaib kepada selain Allah. Jadi mereka itu ada hanya berada di dapat mereka itu langsung datang kepada Rasulullah SAW. Nah, demikian pula setelah Rasulullah SAW meninggal tidak lagi sama mendoa di pada di belakang Rasulullah SAW waktu walaupun saya hidup. Ya. Nah, karena Rasulullah SAW tidak mengetahui yang gaib. Siapapun di dunia ini ada yang tahu yang gaib, yang gaib, tidak bisa mendengar yang gaib. Maka Allah Subhanahu wa taala ini menyebutkan ya bahwa hal itu adalah merupakan kesyirikan meminta kepada yang baik kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya yaitu kala mereka berlebihan dalam istilah orang soleh mereka yaitu waddaw wa su'a wa Ini nama-nama orang soleh mereka. Wa akhir rasul dan rasul yang terakhir yang ditugaskan oleh itu Allah Subhanahu wa untuk menyebarkan tauhid itu adalah rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waladhi kasara suara haulai solehin. Dialah yang telah menghancurkan patung-patung ya, orang-orang soleh itu. Ataupun foto-foto orang soleh tersebut. Makanya Rasulullah SAW mengutus Ali radio anhu dan suatu ya Abu Taubah ketika Abu Abi Taubah diutus oleh Ali radio anhu ala ab'atuka kama ah, ba'athani Rasulullah SAW. Jadi Ali mengatakan kepada Abu Taubah ya uh, maukah engkau aku beri tugas untuk melaksanakan tugas yang aku ditugaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu Allah tajida. Kabran musyarafan illa sawaitahu. Wala suratan illa tamastahu. Tidak engkau melihat kuburan yang ditinggikan, yang dimuliakan, yang, di, yang ditinggikan begitu, yang dibangun macam kecuali engkau datarkan, ratakan dengan tanah. Dan engkau tidak mendapati sebuah foto atau patung kecuali engkau hapus atau engkau hancurkan. Nah, ini makanya Rasulullah SAW ketika Fathu Makkah, yaitu sekitar 360 patung beliau hancurkan di sekitar Ka'bah. Yang mana Allah mengutus Rasulullah kepada manusia, ya ta'abadun. Mereka juga beribadah. Nah, ini juga ada hujah orang subhan mereka. Sebetulnya ini pembahasan juga di akhir kitab juga dibahas ini. Bagaimana kami dikatakan syirik? Kami juga kan sholat, kami puasa, kami berzakat. Kok bisa dikatakan syirik? Jadi syirik itu bukan berarti menyembah selain Allah semata. Syirik itu adalah beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Ini juga syirik. Menurut mereka itu kan yang syirik adalah orang yang hanya menyembah berhala saja. Ya, tapi kalau dia menyembah Allah, itu tidak syirik. Yang syirik itu adalah menggabung beribadah kepada Allah dengan beribadah kepada selain Allah. Contohnya apa? Salat kepada Allah, puasa untuk Allah, zakat untuk Allah, berhaji untuk Allah. Ya, salat semua untuk Allah. Tapi berdoa kepada Allah. Ini kan ibadah. Bernasa kepada Allah ini ibadah. Jadi membagian sebagian mereka sebagian ibadah bersama oh, ini adalah yang syirik. Yang syirik bukan berarti sholat sujud di hadapan patung saja yang syirik itu. Karena banyak ibadah-ibadah lain yang harus mesti diserahkan kepada Allah. Nanti ada loga argumentasi mereka nanti akan dibahas juga. Mereka mengatakan salat dan ibadah, eh, doa itu tidak ibadah menurut mereka. Jadi menurut mereka berdoa kepada Allah itu bukan syirik kata mereka. Dibalik tanya oleh saya di sini nanti di sudah akhir kitab juga dijelaskan. Yaitu, kalau kita berdoa kepada Allah, ibadah enggak? Hah? Ibadah. Karena banyak ayat, hadis juga menyatakan. Udu'uni astajib lakum. Allah perintahkan, berdoalah kepadaku, aku akan jawab, perkenankan kata Allah SWT. Makanya digunakan kata-kata doa untuk penyebutan ibadah. Wala tada'u ma'allahi ahada Jangan engkau seru selain Allah, jangan engkau sembah selain Allah. Kenapa dikata-kata doa? Karena doa merupakan inti sehari daripada ibadah. Makanya Rasulullah menyebutkan doa wal ibadah. Doa adalah ibadah. Dalam hadis Tirmidzi, bahkan hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama dan sebagian ulama mendoifkan sanatnya dan menghasankan lafadznya karena hampir sama maknanya ini, doa bukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Bahkan hadis yang sebelumnya, doa wal ibadah. Doa adalah ibadah. Terus anaknya sahih dan matanya sahih. Berarti ibadah. Suatu ibadah, suatu perbuatan bila diserahkan kepada Allah adalah ibadah. Bila maka apa kalau diserahkan kepada Allah artinya adalah syi, syirik. Pemanya orang sekarang beribadah selama umurnya pemanya 51 tahun. Ya ini 51 tahun, 11 bulan 350 hari, uh, apa namanya? 11 bulan, 29 hari, kan satu harinya itu. Ya. Satu hari dia syirik cuman. Dari satu hari itu hanya syiriknya satu menit saja. Satu menit saja. Itu menghapuskan semua amalan. Itu bahaya syirik. Jadi syirik itu bukan berarti berdoa kesekian kali baru syirik. Enggak. Satu kali berdoa kepada Allah sudah dinilai syirik. Nah, ini harus kita pahami. Baik, kemudian ini ini subhanallah bisa nggak nih ngejar halaman 7 ini? Halaman berapa? 11 ya. Halaman 16. Ketahuilah ya, di sini juga Terakhir ya Ida Muhammad SAW yang menghancurkan foto-foto dan patung-patung orang soleh tersebut yang Allah utus kepada manusia yang mereka juga beribadah. Jadi mereka juga berhaji, ya, mereka juga bersedekah, mereka juga menyebut nama Allah banyak, ya. Walakin uluna, tetapi mereka menjadikan sebagian makhluk sebagai perantara antara mereka dan Allah. Bahkan orang musyrikin pun dalam sebagian ibadat, sebagian doa mereka ikhlas kepada Allah. Allah sebutkan dalam firman-Nya ketika orang musyrikin e, berada di tengah lautan, ya, dan ketika itu mereka menghadapi ancaman dari badai, ya, faida rakibu fil fulki kata Allah. Kalau mereka menaiki bahtera atau kapal di lautan, ya, da'awallaha mukhlisina lauddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan benar-benar ikhlas. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tapi tak kala mereka selamat ke daratan, mereka kembali berbuat syirik. Kesyirikan orang-orang di masa jahiliyah itu di masa saat-saat santai, di masa saat-saat senang. Tapi kalau ada ancaman yang sangat membahayakan mereka, mereka tidak minta kecuali kepada Allah. Karena mereka yakin semua selain Allah tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Jadi mereka juga minta kepada Allah. Jadi yang syirik itu adalah ya menggabung antara beribadah kepada Allah dengan beribadah kepada selain Allah. Baik, kemudian mereka juga mengingat Allah tetapi mereka menjadikan sebagian makhluk sebagai perantara antara mereka dan Allah. Dan mereka mengatakan, kami ingin dari mereka itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya sebutkan oleh dalam firman-Nya ketika mereka alasan mereka menyembah atau berdoa kepada selain Allah itu mana buduhum kami tidaklah menyembah mereka berhala-berhala itu kata orang musyrikin illa liyukarribuna ilallahi zulfa kami tidak meminta dan mendoa kepada berhala-berhala itu kecuali agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah apakah mereka meyakini yang menciptakan langit dan bumi tidak alasan mereka hanya agar mereka mereka ini orang berdosa kami jauh dari Allah jadi orang-orang soleh inilah yang mendekatkan kami kepada Allah Liyukarribuna ilallah zulfa. Agar mereka meningkatkan kami kepada Allah. Agar doa kami diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini alasan mereka. Itu hampir sama dengan alasan sekarang. Orang-orang buat syirik sekarang. Tak jauh beda. Memang itulah alasan mereka seperti sekarang. Alasan mereka syafaat. Alasan mereka adalah tawah, tawasul. Begitu. Tapi baru dibedakan di sini antara tawasul dengan doa. Ya, yang kebanyakan orang-orang yang meminta kepada Sunnah Allah itu, mereka menganggap itu tawasul. pada ikannya bukan tawasul, itu adalah doa. Tawasul itu bagaimana Ustadz? Tawasul itu meminta kepada Allah dengan sebab. Contohnya, Allahumma bisyafa'ati nabiyik. Allahumma, minta kepada Allah. Allahumma bijahi nabi, namanya. Ini juga sebagian tawasul dengan jahat Rasulullah dibicarakan para ulama, tapi ini khilaf ya para ulama Allahumma berkat kedudukan nabimu. Ini tawassul. Ya kan? Tetapi kalau dikatakan ya nabi, ya wali, ini tawassul atau meminta doa? Doa, bukan tawassul namanya ini. Ya wali, tolong doakan kepada Allah. Ya nabi, tolong mintakan kepada Allah. Ini bukan namanya tawassul, tapi ini adalah doa. Atau di hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tawassul dengan doa orang yang soleh masih hidup. Ini orang soleh yang telah mati. Tidak bisa bertawasul dengan doanya lagi. Karena ini di, dianggap doa menyeru hal yang gaib. Karena mereka sudah mati. Jangankan telah mati kita katakan. Yang masih hidup saya nggak boleh kita katakan demikian. Mereka beralasan karena mereka kan diberi syafaat. Lalu kita minta syafaat dari mereka lagi, nggak perlu dari Allah, kan sudah diberikan Allah. Sekarang kalau Tadi kita katakan, memang Allah beri syafaat. Yang diberi syafaat adalah subhanahu wa ta'ala bukannya para ambiya, para aulia juga beri syafaat. Para malaikat juga beri syafaat. Kalau begitu berarti kita boleh meminta malaikat. Yang malaikat juga tidak mati, hidup kan? Berarti boleh kita minta malaikat. Berarti minta, boleh minta kepada orang-orang mati syahid, boleh minta kepada anak-anak kecil yang meninggal. Karena anak kecil akhra itu beri syafaat kepada orang tuanya. Berarti habislah tidak ada lagi kesyirikan semua berarti. Semua syirik berarti tauhid semua, berarti boleh semua jadinya kesyirikan. Nah, kias lain adalah kalau seseorang Allah jadikan dia kaya raya. Bolehkah kita dari belakangnya kita katakan atau setelah dia mati, ya pulang tolong beri aku rezeki karena Allah pernah berikan dia kekayaan. Bolehkah? Hah? Atau dia jauh orang kaya, orang terkenal kaya. Lalu kita dari kampung kita di sini, ya pulang berilah aku rezeki. Boleh nggak? Karena dia tidak berada di hadapan kita. Tapi kalau datang ke rumahnya, pulang kasih saya duit, boleh. Karena hadir dan mampu beri. Tapi kalaupun di hadapannya, ya pulan berilah aku rezeki, boleh nggak kita minta? Kan nggak rezeki minta dari Allah. Sebaliknya kalau orang diberi Allah, pokoknya kesehatan. Sehat, nggak pernah sakit. Bolehkah kita katakan, ya pulan beri ah, sembuhkan penyakitku dan beri aku kesehatan? Boleh? Nggak boleh. Jadi kita mintanya kepada Allah. Itu kan sudah diberikan Allah kepada dia. Apakah boleh kita minta sama dia? Enggak eh, nggak boleh. Ada orang alim berilmu tinggi sekali. Lalu kita kan, ya pulan, ya wali pulan, berilah aku ilmu. Boleh nggak? Hah? Nggak boleh. Kan itu yang syirik. Nah, apa bedanya ketika minta syafaat kan juga diberi syafaat. Ini juga diberi ilmu oleh Allah SWT. Apakah boleh kita minta ilmu sama dia? Hah? Kan tidak boleh. Ya, tapi kalau belajar langsung boleh. Yang dimaksud itu pamannya uh, eh, Syekh Alim Kabir, pamannya di, di sebuah kota, kita di kota lain, lalu kita ya Syekh berilah aku ilmu, boleh enggak? Enggak boleh, karena ini minta ada enggak. Nah, jelas enggak gambaran tauhid itu dengan syirik? Paham kira-kira ya? Karena supaya ini menjelaskan kepada antum karena banyak orang berhujah dengan itu. Ini kalau orang soleh sudah beri oleh oleh syafaat, kita minta syafaat yang diberikan Allah kepadanya. Ya sama. Ini kan orang alim yang Allah beri ilmu. Berarti kita boleh minta ilmu lewat dia. Ya kan? Ini nggak boleh. Ya. Tapi tadi sudah kita bedakan ya antara tawasul dengan doa, beda antara tawasul dengan doa, juga beda antara meminta dengan doa orang soleh yang masih hidup dengan meminta doa orang soleh yang telah mati ini harus dibedakan. Kalau eh, kita tidak panjang-panjang sudah menjelaskan ini. Tapi untuk apa kita selesai kalau antum tidak pahamnya kan? Jadi oleh sebab itu kemudian ya kami ingin dari mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kami harapkan mereka syafaat mereka di sisi Allah. Itu semua alas-alasan mereka. Maka kita katakan juga alas orang musyrikin ketika buat syirik kepada Allah juga sama. Takarrub dan syafaat. Tadi ayat takarrub sudah kita sebutkan. na'buduhum illa yukarribuna illa zulfa. Mereka katakan kami tidak menyembah orang-orang itu agar orang-orang ini, orang mereka mereka ini maksudnya yang sesembahan mereka itu kecuali mereka mendekatkan kami kepada Allah agar doa mereka diterima oleh Allah SWT. Ya. Kemudian juga Allah sebutkan tentang syafaat. Alasan orang musyrikin juga sama seperti itu. Kami berharap syafaat orang-orang soleh juga. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ mereka menyembah selain Allah ya yang tidak dapat menjauhkan mudarat dari mereka dan juga tidak dapat memberikan manfaat kepada mereka atau tidak dapat memberikan mudarat kepada mereka juga tidak manfaat ya tidak dapat memberi mudarat kepada mereka juga tidak manfaat lalu mereka katakan wa yaquluna alasan mereka apa Haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah. Apa bedanya dengan perbuatan orang-orang minta syafaat sekarang? Artinya Allah menghukum mereka. Jadi kalau begitu bagaimana kita minta syafaat? Kita minta kepada Allah, ya Allah beri aku syafaat nabimu. Karena syafaat itu tidak akan bisa diberi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah katakan semua syafaat itu milik Allah. Ala lillahi syafa'atu jami'ah. Ketahui semua syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan para orang yang diberi syafaat Allah taala bukan berarti mereka bebas memberikan syafaat itu kecuali setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu taala dan redho terhadap orang yang mau menerima syafaat. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafaatun syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha'u wa yarda." Betapa banyaknya malaikat di langit kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa memberikan syafaat sedikit pun kecuali setelah mendapat izin Allah Subhanahu wa taala dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilam bani ya'dhan oleh man yasha'u wa yarda. Allah izinkan bagi siapa yang dikehendaki dan Allah redai siapa yang dikehendaki. Ya. Itulah sedikit baik kita baca. Kemudian mereka mengharap syafaat mereka seperti malaikat yang mereka minta, Isa, Maryam, dan manusia-manusia selain mereka dari orang soleh. Bahkan sembah-sembahan orang musyrikin yang ada di masyarakat Rasulullah kan semuanya gambar orang saleh seperti Lata. Lata itu sebenarnya sebutkan riwayat Bukhari yang disebutkan Ibnu Abbas sebutkan yaitu itu nama seseorang yang karena itu sawit lil hujat alul haj. Mereka adalah dia ini adalah seorang yang dermawan. Setiap musim haji itu membuat makanan untuk orang haji. Maka setelah dia meninggal orang terkesan dengan perbuatan bah baiknya, dibikinlah patungnya. Lalu setelah itu akhirnya juga diminta-minta dan disel Ya asalnya orang soleh. Jadi mereka yang menyembah patung itu bukan berarti karena patungnya dan tidak pernah meyakini bahwa patung itu yang menciptakan, yang mematikan, yang mengatur dunia ini nggak pernah meyakini mereka. Tapi patung itu keyakinan mereka adalah imam meyakini pada patung itu menjelma arwah nenek moyang mereka atau arwah orang soleh tersebut lalu mingkamin minta. Kan begitu keyakinan mereka. Yaitu patung itu lambang dari orang-orang soleh yang mereka yakini kan begitu ya. Bukan mereka yakini patung itu memberi rezeki. Enggak. Semuanya mereka katakan Allah yang mengabulkan. Tapi minta lewat patung. Itu yang syirik. Kenapa tidak minta langsung pada Allah? Kalau begitu bisa saja orang minta ke tonggak ini. Saya minta tonggak kan Allah yang penting ngabulkan. Boleh enggak? Sama dengan orang pakai akik. Ya untuk apa? Saya enggak percaya pada akik ini. Tapi Allah yang ngabulkan kok. Tapi dia yakin akik ini adalah sebagai apa perantara. Perantara. Ya tidak ada bedanya. Kan orang yang nyembah patung juga yakini Allah yang mengabulkan. Tapi kenapa minta lewat patung? Minta langsung pada Allah. Dan inilah yang syirik ketika meminta kepada patung yang memberi Tuhan Allah yang diharapkan. Kalau Allah memberi, minta kepada Allah langsung. Nah, inilah bentuk-bentuk syubhat yang ada. Maka dikatakan syubhat karena memang kan samar. Samar. Ya? Samar antara tawasul, antara istighosa, antara doa, antara syirik dengan tau tauhid. Bapa Allah Muhammadan yujadidu lahum dina abihim Ibrahim. Maka Allah SWT mengutus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mempengaruhi agama bapak mereka itu Ibrahim. Dan dia memberitahu mereka bahwa takarrub seperti ini adalah wal i'tiqad mahdah hakulah ta'ala. Bahwa takarrub dan menyakini hal ini hanya boleh diberikan kepada hak Allah SWT dan tidak boleh sedikit pun dari hal itu diberikan kepada selain Allah la limalaki mukarrab baik malaikat yang dekat dengan Allah maupun nabi yang diutus oleh Allah apalagi selain dari keduanya ya malaikat saja nggak boleh nabi juga nggak boleh apalagi selain dari kedu keduanya maka Allah mengutus Muhammad eh, kemudian wa illa fa'i haula musyrikun kalau bukan demikian sesungguhnya orang-orang musyrik itu mereka mengetahui bahwa Allah lah yang menciptakan satu-satunya, tiada syarikat. Ya. Orang muslim yakin ya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kini Allah yang hidupkan mereka. Nanti akan datang ayat menyebutkan yang sebagian sudah kita sebutkan dalil-dalilnya. Ini kita baca saja. Mereka meyakini Allah menciptakan langit dan bumi. Mereka yakin Allah memberi mereka rezeki Allah menghidupkan dan mematikan. Allah mengatur segala urusan di dunia ini. Dan bahwa semua yang ya Langit dan apa yang ada di dalamnya, oh, terkandung dalamnya adalah milik Allah. Semua bumi yang terkandung dalamnya adalah milik Allah. Langit yang tujuh ataupun bumi yang tujuh lapis dan semua makhluk yang ada di dalamnya adalah milik Allah. Kulum abidu dan semuanya di bawah aturan Allah dan kehendak Allah SWT. Taib. Faidah arat dalil. Nah, mana dalil bahwa orang musyrik meyakini bahwa apa? Mana dalil menunjukkan bahwa orang musyrik meyakini bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, bahwa Allah yang menghidupkan mereka dan mematikan mereka? Mana dalilnya? Ya. Pertama adalah Fa'irta dalil ala haula musyrikin bahwa engkau ingin membuktikan mana dalilnya bahwa orang musyrik itu meyakini Allah yang menciptakan mereka menerima rezeki dan bahwa mereka yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu adalah mereka meyakini hal itu ya maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala pertama dalam surat Yunus ayat 31 Allah berfirman Qul katakanlah hai Muhammad may minas sama. Ini katakan kepada orang musyrik itu, tanyakan kepada orang musyrik itu, siapa yang memberi kalian rezeki dari langit? Wal ardi dan dari bumi. Amma yalikum sama al absar. Siapa yang memiliki semua pendengar penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayy. Siapa yang mengeluarkan yang makhluk hidup dari makhluk dari yang mati? Ya, ada yang mati dan mengeluarkannya dari makhluk hidup, ya. Dan siapa yang mati dan hidupkan? Itulah maksud ayat ini. Wa may siapa yang mengatur segala urusan? Apa jawaban mereka? Allah. Mereka akan menjawab adalah Allah. Jadi orang musyrik meyakini Allah sebagai Rabb yang menciptakan? Meyakini. Tapi di mana kesyirikan mereka? Adalah ketika mereka meyakini Allah sebagai pencipta, mereka justru beribadah dan menggabung ibadah kepada Allah dengan ibadah kepada selain Allah. Di sini kekeliruan mereka. Jadi di sini fakul apalah tetakun maka katakanlah kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah? Kenapa kalian tidak hanya menyembah Allah saja? Kalau kalian meyakini Allah memberi rezeki dari langit dan bumi, Allah yang memiliki semua pendengar penglihatan, Allah menghidupkan makhluk dari yang mati yang eh, yang hidupkan yang mati dan yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, yang mengatur segala urusan, kenapa tidak Allah saja yang kalian sembah? Nah, dan juga firman Allah yang lainnya, ya, Kul limanil ardu wa man Katakan wahai Muhammad kepada orang musyrik itu, milik siapakah seluruh makhluk yang milik siapakah bumi dan makhluk yang ada di dalamnya? In kuntum ta'lamun jika kalian mengetahui, saya kuluna Allah, saya kuluna lillah. Mereka akan jawab milik Allah. Mereka yakin semua langit dan bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Apalah tadakkarun? Kul apalah tadakkarun? Lalu katakan, kenapa kalian tidak mau ingat ini? Maksudnya kenapa kalian tidak mengisahkan ibadah kalian kepada Allah saja? Kul, katakan lagi, marrabus samawati wal ar. Ini dalam surah Al-Mu'minun ya. Ayat uh, berapa itu? Ayat 84 sampai ayat 89. Surah Al-Mu'minun. Kul marrabus samawati wa rabbul arsy azim. Katakan Muhammad, tanyakan kepada mereka orang Mesir itu, siapakah Rabb langit yang tujuh? Uh, rabbus samawati sabak Ya, Rabb yang memiliki Rabb pencipta langit yang tujuh dan Rabb Arsyil Azim, memiliki ars yang agung sayaquluna lillah ya mereka akan mengatakan adalah milik Allah qul afala tatakun. kenapa kalian tidak mau bertakwa qul katakanlah ya Muhammad man biyadi malakutus kulli syai'in wa huwa yujir wa la yujaru alaih in kuntum ta'lamun katakan tanyakan di tangan siapakah kekuasaan milik seluruh makhluk ini ya ini mengatur semua kekuasaan apa nama siapakah yang miliki semua makhluk yang ada di jagat raya ini dan dialah yang di yang menyelamatkan dan dia tidak perlu dijaga ya in kuntum ta'lamun jika kalian tahu saya quluna lillah mereka akan katakan adalah milik Allah kul anna tusharun kenapa kalian masih membangkang dan banyak lagi ayat-ayat bahkan ayat lain Allah sebutkan dalam firman-Nya kul man khalaqas samawati wal ard wa syakhara samsa wal qamar ini siapa yang menciptakan langit dan bumi mereka akan katakan Allah dan bahkan jika ditanyakan man khalaqahum? Kul man khalaqahum? Syaqulun Allah. Jika engkau tanya kepada mereka siapa yang mereka, mereka akan mengatakan Allah. Jadi mereka meyakini Allah. Jadi maksud di sini, maka tadi kita katakan, tauhid yang dimaksud itu bukan tauhid rububiyah, ada tauhid uluhi Lihat, kenapa? Karena orang musyrik meyakini Allah sebagai pencipta, sebagai pelihara, sebagai pengatur yang menghidupkan, mematikan, beri Itu diyakini oleh mereka. Tapi ini keyakinan ini tidak membuat mereka menjadi seorang muslim. Kenapa? Karena mereka tidak mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah mereka. Nah, sebagian orang justru memaknai tauhid itu dengan pemahaman seperti ini. Kalau sudah meyakini Allah yang menghidupkan, yang menciptakan, yang mematikan, yang beri rezeki, itu sudah bertauhid. Meskipun dia menyembah selain Allah, meskipun meminta kepada Allah, meskipun bernazar kepada selain Allah, menurut mereka tidak syirik syirik karena dia meyakini Allah sebagai pencipta. Ini adalah tauhidnya siapa seperti ini? Tauhidnya kaum syirikin. Jadi tauhid itu maksudnya yang diseru oleh para yang dijelaskan oleh para apa? Yaitu tauhid mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Jadi sudah paham antum kira melihat ya apa pengertian tauhid ya yang sebenarnya ya, bagaimana orang-orang musyrik dahulu mereka bukan berarti tidak meyakini Allah sebagai pencipta, meyakini. Tapi mereka justru membagi-bagi ibadah mereka di samping kepada Allah juga kepada selain Allah. Paham kira-kira Ivan? Hah? Baik, kita lanjutkan. Sampai halaman berapa sama antum baru? Dua, Hah? Sampai halaman sepuluh? Yang benar. Halaman sepuluh ya? Baik. Dan lain demikian dari ayat. Baik. Insya Allah mudah-mudahan bisa sampai halaman 16 ya. <laughs> Ini nanti penitia kalau nggak selesai di marah-marah dia yang saya nih. Besok nggak mau ngundang lagi dia. Ustaz Ali itu nggak namatkan kitab katanya. Baik. Faida tahakak ta'annal muqiru nabi hada. Sekarang kamu sudah tahu, sudah membuktikan bahwa orang-orang musyrik itu meyakini apa Allah sebagai yang cipta, yang memelihara, yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, yang meriris rezeki. Wa anam ladzul bahwa meskipun demikian hal itu tidak memasukkan mereka ke dalam tauhid yang Allah atau yang Allah tidak da'ahum ilaihi Rasulullah yang Rasulullah SAW mengajak mereka kepadanya itu kepada tauhid itu. Jadi walaupun mereka meyakini hal seperti itu belum membuat mereka masuk kepada tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak cukup hanya meyakini Allah sebagai pencipta, pemelihara tapi harus mengisahkan Allah sebagai satu-satunya yang berhak diibah, diibadati. Makanya ketika mereka diajak oleh Rasulullah SAW untuk kulu la ilaha ucapkan kalimat Allah, mereka paham artinya. Karena kalimat itu menurut mereka tidak ada lagi yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau seandainya la ilaha illallah tiada yang dicipta kecuali Allah, pastilah mereka mau mengatakannya. Kenapa? Karena mereka meyakini Allah sebagai pencipta. Keengganan orang musyrikin menerima kalimat la ilaha illallah karena mereka tahu artinya. Kalau mengucapkan kalimat ini, ini nggak boleh ibadah sebenarnya Allah, nggak boleh minta-minta lagi. Ibadah kepada berhala, meminta kepada berhala, tawasul dengan orang-orang soleh yang telah meninggal, ini nggak boleh lagi. Kan gitu pemahaman mereka. Artinya mereka mengerti itu kalimat la ilaha illallah. Karena menuntut mereka meninggalkan ibadah-ibadah yang biasa dilakukan oleh nenek moyang mereka. Maka mereka jawab, aja alal alihata ilahan wahidah. Ini apakah Muhammad ini ingin menjadikan sembahan yang banyak ini menjadi satu saja? Jadi makanya arti la ilaha illallah bukan berarti tiada Tuhan selain Allah. Artinya tiada yang berhak diibadati kecuali hanya Allah. Karena kalau tidak ada Tuhan selain Allah, orang musyrik kita tanya siapa yang ciptakan langit dan bumi? Mereka katakan Allah. Maka keliru dalam memahami tauhid menyebabkan orang keliru dalam memahami syirik. Paham kira-kira antum? Karena dianggap anggap tauhid hanya tauhid rububiyah, sehingga ketika orang syirik dalam tauhid uluhiyah dianggap tidak syirik. Itu fatalnya. Penting nggak belajar kira-kira. Nah, itu fatalnya salah dalam memahami konsep tauhid, ya sehingga paham hal itu meremek salah dalam memahami konsep syirik. Baik. Maka meskipun mereka meyakini Allah sebagai pencipta dan keyakinan yang tadi tidak membuat mereka telah masuk tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di sinilah engkau tahu bahwa tauhid yang diingkari oleh mereka itulah tauhid ibadah, ibadah, bukan tauhid apa? rububi, rububiyah. Baik. Yang mana tauhid ibadah yang dinamakan orang musyrik pada waktu kita sekarang ini zaman Zain Wahab disebut oleh mereka i'tiqad. Tauhid ibadah itu mereka sebut sebagai i'tiqad. Kama kanu yad'un Allah Subhanahu wa ta'ala naharan. Di mana orang-orang musyrikin siang malam mereka menyeru kepada Allah Summa di antara mereka minhum di antara mereka juga ada meminta kepada malaikat li ajli salahim dengan alasan karena mereka itu adalah makhluk yang tidak berdosa. Makhluk yang selalu taat kepada Allah. Itu alasan mereka. Jadi di antara musyrikin itu ada yang beribadah kepada Allah dan samping itu mereka juga meminta kepada malaikat malaikat, kepada orang soleh. Alasan mereka minta kepada orang soleh sama dengan alasan orang minta kepada orang, orang eh, alasan mereka meminta kepada malaikat sama dengan alasan orang minta kepada orang soleh. Orang-orang yang meminta minta kepada orang soleh ke kuburan orang soleh itu apa alasannya? Karena mereka orang soleh, soleh, tidak pernah berdosa. Padahal mana yang lebih suci yang tidak pernah berdosa adalah malaikat. Orang soleh bisa saja bersa bersalah. Maka mereka minta malaikat. Tetapi itu malah dikatakan syirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, alasan mereka minta pada malaikat apa? Karena li solahihim, li ajli solahihim. Karena mereka tuh orang makhluk yang tidak pernah melanggar perintah Allah. Ah, wa yaf'alun ma yu'marun. Ah, la ya'sunallah ma amara wa yaf'alun ma yu'marun. Mereka tidak pernah melanggar perintah Allah. Dan mereka melakukan semua yang diperintahkan Allah kepada mereka. Nah, jadi dan alasan mereka meminta kepada malaikat itu apa? Karena kebaikan kesolehan mereka, kedekatan mereka dengan Allah, ya. Liyashma'ulahu agar malaikat beri syafaat kepada mereka. Karena malaikat juga menyebutkan Allah menyebutkan Allah eh, malaikat para malaikat juga memberi syafaat. Oh Awenu ya jalan salihan atau sebagian mereka orang musyrikin dahulu itu juga meminta kepada orang soleh seperti Lata wa au nabiyan mislu Isa seperti Lata orang soleh mereka atau juga di antara mereka ada minta kepada Nabi seperti Isa. Nah, Lata tadi sudah sebutkan itu orang soleh yang insya orang yang dermawan di masa jahiliyah. Dan sini engkau juga mengetahui bahwa Rasulullah SAW memerangi mereka di atas keris-kirikan ini. Jadi ketika Rasulullah SAW umir tuan anqatilan nas hatta asyhadu alla ilallah. Aku diperintahkan untuk meraih manusia sampai mereka mau mengucapkan kalimat asyhadu alla asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa anna Muhammad Rasulullah. Jadi meskipun mereka meyakini Allah sebagai pencipta. Wada'ahum ila ikhlas ibadah di mana Rasulullah SAW mengajak mereka untuk menjelaskan semua ibadah kepada Allah wahdahu la syarikalah yang tiada syarikat baginya. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Jangan kalian menyeru bersama Allah siapapun atau apapun. Jangan kalian seru apapun bersama Allah. Jadi menggabung, Allah juga diminta, selain Allah juga diminta. Kalau ada orang katakan, saya kan salat untuk Allah, berhaji untuk Allah, bersedekah untuk Allah, puasa untuk Allah, bersedekah untuk Allah. Hah? Tapi saya doa saja. Doa saya kadang-kadang kan minta juga kepada Allah saya. Hanya sesekali saja pergi ke kuburan minta kepada orang soleh. Ini syirik nggak? Syirik. Itulah yang menggabung ibadah kepada selain Allah. Wa arabta di sini engkau juga di sini Allah sebutkan firman-Nya, "Fala Allah ya hada, jangan engkau meminta kepada siapapun bersama Allah. Demikian Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Lahu da'atul haq." Milik Allah lah semua dakwah yang benar, doa yang hak. Waladzina min duni, orang yang meminta kepada selain Allah, la yastajibuna lahu bisyai, tidak akan pernah mampu memperkenankan untuk mereka apapun kata Allah. Yang minta kepada selain Allah, sesungguh makhluk yang minta itu kata Allah tidak akan bisa memperkenankan apapun. Anehnya sering saya sebutkan. Kalau seandainya wali itu hidup, Hidup dia. Punya uang miliaran. Jangankan datang masyarakat satu kecamatan. Satu RT saja datang ke rumah wali yang punya duit banyak hidup di dunia. Sekarang ini pemanya. Gimana dia mau ngasih nggak? Berapa mau dikasih? Kalaupun mau ngasih, mau nggak ngasih 100 ribu per orang? Hah? Wali itu kalaupun hidup, kalaupun punya belum tentu mau ngasih banyak. Minta sama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Apapun yang diminta dikasih Allah. Kenapa minta kepada makhluk? Yang kalaupun punya belum tentu mau nggak ngasih. Apalagi sudah mati diminta. Masih hidup saja begitu. Bagi ke kuburan wali, ya wali sembuhkanlah penyakit saya. Walinya mati karena penyakit. Kalau bisa nyembuhkan penyakit dia lebih sembuh dulu, nggak mati dia. Ya wali, murahkanlah dagangan saya, lariskanlah dagangan saya, naikkanlah pangkat saya. Wali aja kena pecat waktu di dunia. Korupsi. Ya kan? Wali aja nggak pernah laris, ngutang terus kalau dagang, bangkrut. Ada pula datangnya wali, tolonglah carikan saya jodoh. Wali saja nggak pernah nikah, nggak meninggal. Aneh kok minta kepada wali yang masih hidup belum tentu bisa ngasih. Ini sudah mati Dia diminta. Kalaupun bisa ngasih, mungkinkah orang banyak dikasihnya dan anaknya nggak dikasih? Pasti jandanya lebih dulu kaya sebelum bapak-bapak minta sama dia. Kalau bisa diberbuat sesuatu setelah mati. Pasti anaknya jadi hartawan. Jadi miliarder sebelum bapak-bapak datang ke kuburannya. Kok malah minta pada orang yang sudah mati? Sudah hidup saja kere waktu hidupnya. Makanya kalau datang ke kuburan wali minta-minta begitu. Kalau seandainya bisa jawab. Waduh kamu bikin pusing saya. Saya aja sekarang repot ini ditanya malaikat malah minta-minta gitu kan. Saya aja mati, bawa utang sekian ratus ribu, kamu minta lagi. Ini aneh ya. Tujuan ziarah kubur itu bukan minta sama wali. Tapi mendoakan orang yang sudah meninggal. Nah, subhanallah. Betapa kita ini apabila jauh dari ajaran tauhid dan sunnah. Tujuan ziarah kubur itu apa kata Allah? Mengingat kematian. Ini dibalik. Malah ingat dunia. Kuntu nahaitu an kubur kata Rasulullah dulu saya melarang kalian ziarah kubur kata Rasulullah. Kenapa dilarang? Karena waktu itu masih kalau ziarah kubur mereka sering apa? Berbuat kasih kesyirikan, masih terbawa-bawa kebiasaan walaupun sudah masuk Islam bapaknya. Makanya eh, faduruha fa innaha tuzakkirukumul akhir. Eh, fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Sekarang boleh ziarah kubur kata Rasulullah untuk mengingat akhir. Ini ziarah kubur yang diingat akhirat atau dunia? Dunia, ya Allah. Kebalik. Membalik. Lalu ziarah kubur lagi apa tujuannya? Untuk mendoakan orang yang dalam kubur. ini Inilah minta doa sama mereka. Kan dibalik namanya. Kita disuruh ziarah kubur itu membacakan doa untuk orang dalam kubur. Bukan minta sama mereka. Justru mereka yang kita mintakan untuk mereka kepada Allah. Kita doakan mereka. Bukan meminta dari mereka. Kan dibalik semua permasalahan agama jadinya. Ziarah kubur bukan untuk mikir cari uang banyak. Ini cara kubur mencuri berkah, cari ngalak berkah agar banyak har harta. Tujuan cara kubur kata Allah, kata Rasul apa? Untuk ingat akhir, akhirat. Ini ingat akhirat atau ingat dunia? Dunia. Cara kubur untuk mendoakan orang dalam kubur, bukan meminta doa dari orang yang sudah dalam kubur. Nah, ini kan kita balik semua. Nah, baik, kita lanjutkan. Ya. Disinilah engkau tahu, engkau telah membuktikan bahwa Rasulullah SAW memerangi mereka supaya mereka mengikhlaskan doa seluruhnya kepada Allah. Mengikhlaskan nazar, sembelihan mereka, istighosa, dan semua ibadah-ibadah hanya milik Allah, Allah Subhanahu wa taala. Wa arafta dan engkau sudah tahu juga bahwa keyakinan mereka, pengakuan mereka tentang pengakuan Allah sebagai pencipta, pemelihara, pengatur yang disebut dengan Qadruwiyah tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Bahwa juga engkau mengetahui bahwa tujuan mereka meminta kepada malaikat, kepada para nabi, kepada para wali, tujuan mereka meminta apa? Adalah menginginkan syafaat dan roh kepada Allah dengan hal itu. Ini huwallazi ahalla dima'ahum amwalahum. Meskipun demikian tujuan mereka, Rasulullah SAW menghalalkan darah mereka karena perbuatan itu adalah syirik. Kalau seandainya mereka itu tidak syirik, tentu Rasulullah tidak akan mau memerangi mereka. Bukti meminta syafaat, takarrub kepada orang-orang yang telah meninggal itu. Syirik, bagaimana Rasulullah SAW mengarangi orang-orang miliki keyakinan seperti itu sebenarnya ahlul jahili. Paham kira-kira Ivan? Baik. Arabka hina idin atau tauhid? Di sini engkau sudah faham sekarang bagaimana ini maksud tauhid yang dibawa oleh para anbiya. Jadi tauhid para anbiya adalah bukanlah mengajak umatnya untuk mengakui Allah sebagai pencipta langit dan bumi, untuk mengakui Allah sebagai yang memberi rezeki, yang mengatur, yang menghidupkan, mematikan, tetapi tauhid yang mereka bawa adalah mengajak semua manusia untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Dan itulah tauhid inilah yang tidak mau diterima oleh orang musyrik, musyrikin. Kalau masalah mengatakan mereka keyakinannya oleh kalian bahwa Allah menciptakan itu sudah mereka yakini. Allah menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengabulkan permintaan doa kalian itu mereka yakini Allah memberi rezeki, Allah yang apa namanya? Uh, Allah yang mengatur semua urusan kalian, menghidup mematikan, menyembuhkan penyakit itu mereka yakini. Tapi mereka alasan mereka meminta kepada orang soleh, kepada para nabi dan malaikat itu apa alasan mereka? Bukan menganggap mereka langsung mengabulkan, tapi sebagai perantara dalam berdoa, takarrub, syafaat, mengharap syafaat mereka. Itu alasan mereka. Maka oleh sebab itu, ya, jelas oleh kita di sini apa pengertian syirik dan apa pengertian tau tauhid. Nah, jadi tauhid itu bukanlah sekedar meyakini Allah sebagai pencipta, sebagai pengatur, sebagai pemelihara, yang menghidupkan dan mematikan, yang beri rezeki, tetapi tauhid itu tidak sempurna ya dikatakan bertauhid tanpa mengikhlaskan semua ibadah kepada Allah. Makanya Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsar billahi illa hum musyrikun." Tidaklah mereka beriman dengan Allah, ya. Wa ma yu'minu aktsar billahi, tidaklah kebanyakan mereka beriman dengan Allah kecuali mereka tumbuh bersyirik maka Ibn Abbas maka imanuhum kata Imam Abbas mana yang diwakilkan Tobari dan juga Nukil ala Ibnu dalam tafsirnya imanuhum iman mereka apa? Itu mereka katakan yang menciptakan kami Allah, yang berizki kami Allah, yang hidup kami Allah, yang matikan Allah Allah, ya kan? Itu iman mereka. Syirik mereka di mana? Ila wa musyrikun yaitu mereka mencampur iman mereka Allah SWT dengan beribadah kepada selain Allah. Allah. Baik. Halaman berapa? Hah? Sebelas? Baik, inilah tauhid. Huwa makna qaulika itulah yang tauhid kita jelaskan tadi ya tauhid mengilaskan ibadah kepada Allah dan itulah makna ungkapanmu la ilaha illallah. Fa ilah indahum huwallazi yuqsadu li hadil umur. Karena Tuhan menurut mereka adalah yang dituju dengan tujuan segala perkara ini. sawankana malakan atau oh, nabiyan ya walaupun uh, yang disembah itu malaikat atau nabi atau wali atau pohon atau kuburan atau jin ya lam yuridu annal ilah wal khaliq jadi mereka tidak memaknai ilah itu adalah khaliq khalik tapi ilah itu adalah sesuatu yang dituju untuk mem, me, apa, memperkenankan permintaan-permintaan mereka itu makna ilah Makanya ketika dikatakan Rasulullah SAW kepada mereka sebagaimana kita katakan tadi, kulailah Allah, ilaha illallah, qulu la tuflihu." Ungkapkanlah oleh kalian kata Rasulullah SAW kalimat la Mereka enggan mengungkapkan. Kenapa? Karena berarti itu meninggalkan ibadah kepercayaan Allah. Bukan berarti hanya mengakui Allah sebagai pencipta. Ya, kalau seandainya makna la ilaha mengakui Allah sebagai pencipta, sungguh mereka lah telah mengatakan kalimat itu karena mereka ketika ditanya oleh Allah, ya, sebutkan Allah dan firman-Nya, "Wala in sa'alta man khalaqahum Allah." Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang mereka? Adalah Allah. Allah. Tentulah arti mereka sudah mengucapkan kalimat Allah Kalau seandainya kalimat ilah artinya adalah khalik. Tapi ilah artinya adalah ma'bud yang diibadati. Yang biasa mereka tuju seperti malaikat, nabi, wali, dan syajar atau pepohonan, kuburan, dan atau jin. Jadi yang mereka lam yuridu annal ilah wal khaliq. Jadi mereka tidak memaksud bahwa ilah itu adalah yang menciptakan, beri rezeki dan mengatur. Semuanya mereka mengetahui anna dzalika Semua itu adalah milik Allah yaitu penciptaan, memberi rezeki dan mengatur. Semuanya mereka mengetahui hal itu adalah milik Allah semata-mata. Sementara kita sebutkan berlalu, ya. Wa inna ya'nuna bil ilah, sesungguhnya mereka paham makna ilah itu adalah siapa ya, apa yang disebutkan oleh orang musyrikin pada zaman kita sekarang dengan perkataan sayyid Fa'atahumun Nabi SAW yu'un ila kalimat tauhid, yad'uhum ila kalimat tauhid. Maka Rasulullah SAW mengajak mereka kepada kalimat tauhid. Itu kalimat tauhid yang dimaksud apa? Yaitu la ilaha illallah. Ya Rasulullah mengajak mereka untuk kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah. Wal murad ma'adil kalimat, maksud dari kalimat ini adalah la mujarrad lafziha, bukan sekadar mengucapkan dengan li, lisan. Kalau seandainya sekadar mengucapkan dengan lisan, semuanya orang musyrikin mengucapkan. Tapi menurut mereka Apabila kalimat ini diucapkan, itu kebudayaan kebiasaan mereka meminta-minta berdoa kepada selain Allah baik kepada jin kuburan malaikat pohon batu segala macam mereka biasa mereka minta tidak boleh lagi dilakukan maka mereka tidak mau maka dia jawab oleh mereka aja alal alihata ilan wahidat apa Muhammad ini ingin menjadikan sembah-sembahan kita yang banyak ini hanya menjadi satu saja Taib. Jadi orang-orang kafir yang bodoh mengetahui maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kalimat ini. Gimana kita tahu bahwa mereka tahu tentang maksud kalimat itu? Gimana? Ketika mereka tidak mau mengucapkannya. Karena mereka tahu maksudnya. Kalau kalimat ini diminta, diucapkan ini, tidak boleh lagi minta-minta kepada selain Allah. Allah. Mereka paham. Nah maksud saya di sini gimana? Yang aneh sekarang orang justru mengucapkan kalimat ya Allah seribu kali dan setiap hari mungkin, ya kan? Apalagi dalam tali-tali mereka ucapkan, tapi mereka tidak paham maksud dan maknanya. Ini yang musibah. Mereka ucapkan la ilaha illallah tapi juga meminta kepada selain Allah. Mereka ucapkan la ilaha illallah tapi juga bernazar kepada selain Allah. Mereka ucapkan la ilaha illallah juga menyembelih kepada selain Allah. Nah ini, makanya di sini Kelihatannya orang musyrikin itu lebih paham tentang tauhid tapi tidak mau makanya nggak mau mengucapkannya kan gitu ya. Zaman kita ini mengucapkan kalimat tauhid tapi nggak paham maksudnya. Kan beda ya. Orang dulu tidak mau karena tahu itu konsekuensinya. Sekarang ini diucapkan berhari, berkali-kali tapi tidak mengamalkan konsekuensinya. maknanya, tuntutannya, pemahamannya. Nah. Di sini orang kafir yang bodoh mengetahui maksud Nabi SAW dengan kalimat ini, yaitu mengisahkan Allah, ya, dan bergantung hanya kepada Allah dan meninggalkan atau kufur segala yang disembah selain Allah. Itu maksudnya. Bara atau min berlepas diri dari segala hal yang disembah selain Allah. Fa inulama qala Ini tak kala Rasul mengatakan kepada mereka, Qulu la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa jawaban qalu? Mereka jawab, aja'al aliyata ilahan wahidan? In hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini menjadikan semua sembahan yang banyak ini menjadi satu? Sungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat aneh, kata mereka. Ini aneh ini. Ini orang musyrikin itu menganggap kalau orang ngajak ke tauhid ah aneh, ajaran aneh. Sama sekarang juga, antum kan dianggap aneh sekarang. Kalau bicara masalah tauhid ini orang-orang yang aneh orang-orang yang asing seterusnya. Dulu juga dianggap kalimat tauhid dianggap inna hadza la syai'un ujab. Satu yang baru, satu yang aneh ini. Ya. Arab tah? jika engkau sudah tahu bahwa orang-orang jahiliyah mengetahui akan hal itu. Yang sangat mengherankan adalah orang-orang yang mengaku memeluk Islam Kemudian dia tidak mengetahui tentang tafsir kalimat ini. Yang sejatinya orang kafir Quraisy mengetahui maknanya. Orang kafir jahiliyah tahu maknanya. Ya, ini yang keherannya kata Syekh di Keheranan kita sekarang ini, ya, jika engkau melihat bagaimana orang kafir sendiri tahu, orang kafir jahiliyah tahu tentang maksud kalimat itu. Yang sangat mengherankan adalah orang yang telah mengucap kalimat itu dan masuk ke dalam Islam dan dia tahu tentang tafsir kalimat ini. Ya, yaitu yang sedangkan yang diketahui oleh orang kafir jahili jahiliyah. Bal yadhunnu anna dhalika huwa talaffuz bi hurufiha min ghairi i'tiqad qalbi li syai'in min ma'ani. Bahkan ada yang menyangka cukup mengucapkan dengan lafaz hurufnya saja tanpa meyakini dengan hati sesuatu pun yang dimaksud dari arti-artinya. Jadi mereka tidak mendalami makna itu. Pasti kalimat ini. Karena mungkin pertama mungkin karena mereka bukan orang Arab ya, kemudian juga kekurangan ilmu karena tidak belajar maksud dari kalimat itu. Kalau orang Arab karena mereka doru kan orang paham bahasa ya. Karena tahu ini kalimat ilah artinya begini. Nah, tapi zaman kita yang kata Syekh di sini adalah ketika kita lihat orang jahiliyah paham tentang makna tauhid tetapi dia tidak mau mengambilnya. Di sini kelemahannya mereka ya kan. Anehnya di zaman kita ini orang mengucapkan kalimat tauhid tapi tidak memahami makna dan maksudnya. Wal minhum yadun anna maknaha la yakhlu itu yang pertama. Ada orang yang tidak paham tentang maknanya. Yang kedua, yang lebih baik dari mereka itu mengira bahwa makna kalimat la ilaha illallah adalah tiada yang menciptakan, tiada yang memberi rezeki kecuali Allah, tiada yang mengatur segala urusan kecuali Allah. Pala khaira ini. Jadi mereka mengartikan kalimat la dengan kalimat apa? Tauhid rububiyah. Jadi mereka mengartikan kalimat la ilaha illallah artinya tiada yang menciptakan, tiada memberi yang rezeki, tiada yang melihara, tiada yang mengatur, menghidup, matikan kecuali Allah. Padahal ini pemahaman ini diketahui oleh diyakini oleh orang-orang musyrikin. Berarti bukan itu makna kalimat la ilaha. Kalau seandainya itu makna la ilaha berarti orang musyrikin sudah bertau tauhid. Tidak perlu lagi diajak oleh Rasulullah mengucapkan kalimat tauhid. Nah, artinya mereka menterjemahkan tauhid rububi uluhiyah dengan tauhid rububi rububiyah. Jadi mereka mengatakan tauhid itu hanya sekedar meyakini Allah sebagai pencipta, sebagai sebagai pemberi rezeki, sebagai pengatur yang hidup mematikan. Ini keliru. Padahal sebenarnya artinya ya maksud dari tahu itu bukan itu, maksudnya tiada berhak diibadati kecuali Allah. Baik. Maka tiadalah kebaikan jadi daripada seseorang yang mana orang kafir jahiliyah lebih tahu darinya makna la ilaha illallah. Di bagaimana kondisi kaum muslimin seperti ini. Yang mana orang kafir jahiliyah mengetahui tentang maknanya mereka sendiri tidak tahu. Idza arafta ma dzakartu laka ma'rifata qalbin, jika engkau sudah mengetahui dengan sepenuhnya dengan hatimu hal itu dan engkau sudah mengetahui apa maksudnya syirik dengan Allah yang Allah sebutkan tentang hukumannya tentang eh, orang yang melakukan syirik innallaha la yaghfiru asyirka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha semuanya Allah tidak mengampuni orang berbuat syirik kepadanya dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi orang dikehendakinya sekarang sudah tahu kan maka saya menjelaskan sekarang sekarang engkau sudah tahu apa ini maksud tauhid apa yang dimaksud syirik nah ini maksud saya sekarang yang mana syirik lalu hukumannya konsekuensinya atau bahayanya adalah orang yang mati dalam kebawaan syirik Allah tidak akan mengampuninya. Tapi orang yang mati eh, selain mati dalam keadaan membawa dosa selain syirik, Allah akan mengampuninya. Yang maksud ayat ini adalah mati dalam keadaan syirik, bukan berarti pernah berbuat syirik. Itu beda. Kalau orang pernah berbuat syirik kemudian dia bertobat, ya, itu diampuni Allah. Tapi kalau dia mati tidak bertobat dari dosa syirik, itu yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia bertobat dari dosa syirik sebelum mati, itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi keampunan ini adalah setelah mati orang belum bertobat dari syirik. Adapun sebelum mati dia bertobat dari syirik, Allah ampuni. Kenapa ini kita jelaskan? Karena sebagian dai-dai e, memahami ayat ini kita dengar dia mengatakan pokoknya partnya buat syirik sudah nggak bisa diampuni Allah SWT. Bukan. Yang maksud ayat ini adalah orang mati dalam keadaan syirik. Itu yang tidak diampuni. Tapi pernah buat syirik dan sebelum walaupun setengah jam sebelum nyawanya sampai di kerongkongannya, dia bertobat, dia diampuni Allah doh. dosa syiriknya. Ya, tapi kalau mati dalam keadaan buat syirik ini yang tidak dapat ampuni. Paham kira-kira kawan? Adapun dosa orang bertobat sebelum mati, apapun dosanya itu diampuni. Diampuni, syirik atau apapun saja. Buktinya para sahabat, banyak di antara mereka sebelum datang ajaran eh, sebelum didakwai Rasulullah SAW atau sebelum mereka masuk Islam, Pernah berbuat syirik. Tidak diampuni Allah taala Karena Rasulullah SAW ketika uh, Muaz membayar Rasulullah SAW, lalu Muaz mengundurkan tangannya, urid an ashtari, tar Muaz saya ingin beri syarat. Ini, bahwa Allah mengampuni dosa yang terbelalu. Lalu Rasulullah mengatakan, ala ta'ama ta'lam, apa kau tidak tahu? anak Islam yahju maqablahu, wa anna tauba tafju Apa engkau tidak tahu bahwa Islam itu menghapus dosa sebelumnya? Apa engkau tidak tahu bahwa taubat itu menghapus semua dosa yang sebelumnya. Taib. Eh, di sini engkau berarti sudah um, baru menjelaskan eh, ini engkau telah mengetahui berarti engkau telah mengetahui ya, agama Allah yang dibawa oleh para rasul ya dari awal sampai akhir. Itu dari awal rasul sampai akhir rasul. Yang mana Allah tidak menerima dari seorang pun agama selainnya. Itu maksudnya yang Islam, inti dari Islam itu adalah tau, tauhid. Ini ajaran semua rasul. Pokoknya semua usul akidah beriman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhirat, iman kepada takdir itu ajaran semua rasul. Pokoknya usul-usul akidah semua sepakat para anbiya itu. Semua rasul menyuruh umatnya untuk mengikuti semua rasul, mencari semua rasul. Makanya ketika kaum Nuh atau kaum kaum umat yang melalui uh, eh, nabi-nabi apabila mengingkari seorang rasul, bisa katakan laqad kadzabat qaumun mursalin. Sungguh telah mendustakan kaum Nuh para rasul. Padahal didustakan hanya Nuh saja. Kok dikatakan semua rasul? Karena mendustakan seorang rasul sama dengan mendustakan semua rasul. Baik. Dan engkau sudah tahu ya bagaimana kondisi kebanyakan manusia ya dalam masalah ini yaitu banyak mengetahui tidak mengetahui hal hal ini ya. Ini Arafta ma asbaha ghalibun nas fihi minal jahli bihadza. Ya banyaknya orang tidak tahu tentang masalah ini. Itu tentang tauhid dan syirik itu. Al-ula. Nah, afadaka faidatin. Ketika engkau telah mengenal apa itu tauhid, apa itu syirik sekarang gambaran secara mujmal gitu ya. Nah, di sini engkau mendapat dua faedah. Apa dua faedah itu adalah engkau berbahagia atas nikmat Allah dan karunia Allah yang telah engkau dapatkan ketika Allah menjadikan kita orang yang mengenal tauhid. Maka kita saya di sini al-farahu bi fadlillah wa rahmati. Pantas engkau untuk bahagia dan karunia dan rahmat Allah SWT. Ya, ketika Allah menjadikan engkau orang yang diberi taufik untuk mempelajari dan mengamalkan tauhid. Maka beliau menukil firman Allah SWT Kul bifadlillahi wa rahmat wa bi rahmatihi fa bidzalika falyabrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad dengan karunia Allah dan rahmatnya dengan hal itu berbahagialah kalian. Karena itu adalah lebih baik dari segala hal yang mereka kumpulkan. Dari harta benda yang mereka kumpulkan itu lebih baik dari segalanya. Iya. Sesungguhnya tauhid adalah barang yang berharga dalam diri kita. Yang sangat tiada nilainya tidak ada hal yang bisa membandingi nilai tauhid, ikhwan. Ini kekayaan yang luar biasa, keyakinan yang benar itu. Lebih berharga dari harta yang dikumpulkan kata Allah Subhanahu wa taala, dari segala gedung yang mewah yang antum bangun, harta yang antum kumpul, tanah yang antum, antum beli dan segala macamnya. Lebih berharga ini tauhid dari segala-galanya. Makanya kita lihat bagaimana para sahabat ketika mengenal tauhid itu, sekalipun nyawa mereka tantangannya, mereka tetap mempertahankannya sebagaimana Bilal bin Rabah diazab oleh majikannya dengan siksa yang luar biasa dia tidak mau meninggalkan tidak mau meninggalkan akidah tauhid karena bagi dia ini berharga dari segala-galanya makanya para sahabat ketika berhijrah tidak ada yang mikir rumah yang telah dibangun di Mekah harta benda yang dimiliki kemudian tanah yang mereka punyai, tidak ada mereka bawa, tinggalkan semua, mereka berangkat ke Madinah. Dengan kekayaan yang jauh lebih berharga di segala yang mereka tinggalkan. Tidak ada pikiran demikian. Mereka justru membawa tauhid mereka. Bahijrah ke Habasyah, bahijrah ke Madinah. Mereka tidak melihat itu harta itu ada nilainya. Bila dibanding dengan apa? Iman dan tauhid yang mereka miliki. Maka oleh sebab itu, pantaslah engkau berbahagia, ibu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dengan bersyukur itu Allah senantiasa menjaga kita istiqomah agar meninggal di atas tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi la syadid." Bagaimana mensyukurinya Ustaz? Bagaimana mensyukuri tauhid yang telah diberikan Allah ini? semakin ditambah ilmunya, semakin diusahakan mengamalkannya dan diajarkan kepada anak keluarganya, kerabatnya dan kepada masyarakatnya. Maka oleh sebab itu, ya ini syukurlah nikmat yang besar ini dengan cara menambah ilmu tentang agama yang mulia ini. Kemudian hal yang lain kata Syekh yaitu menimbulkan rasa takut dalam dirimu. Terhadap apa? kesan yang luar biasa terhadap kesyirikan. Fa ini kaidah Arab tak? Jika engkau mengetahui bahwa manusia kufur dengan satu kalimat yang keluar dari lisannya, ya, dan dia mungkin mengatakannya dan dia jahil, bodoh, ya, Falahu tarbi jahlihi dan dia tidak diberi unsur dengan kejahilannya. Waqad yaqulu wa wa yadun anna taqarrubuhu ila Allah. Atau dia mengucapkan kalimat kufur yang dia kira itu adalah mendekatkannya kepada Allah sebagaimana yang disangka oleh kaum musyrikin ketika meminta kepada orang-orang soleh mereka yang telah mati, itu ada merupakan takarub ilal Meminta syafaat, syafaat. Ini kalimat yang keluar dari sana. Kemudian ada di sini kata-kata falil izar bijahlihi tidak diberi uzur dengan jahalnya. Maksudnya di sini adalah apabila mereka telah eh, menemui sebab-sebab mendapatkan ilmu. Jangan dipahami juga bahwa Syekh di sini tidak memberi uzur dengan jahal, bukan begitu maksudnya, karena dalam buku kitab dan karangan beliau yang lain menjelaskan maksud di sini dan juga dijelaskan oleh para ulama yang menjelaskan uh, poin ungkapan beliau ini baik ulama yang menyerahkan kitab beliau ini kasus syubhat. Jadi maksud di sini adalah orang-orang yang telah sampai kepadanya asbabul ilm. Jadi ada orang yang benar bodoh, ya, ada orang yang pura-pura bodoh, ada orang yang ingin menjadi bodoh. Ya, Artinya apa? Dia jauh tinggal, tidak ada mendengar penjelasan-penjelasan ilmu. Ya, mau berusaha, ya, dia sudah berusaha, namun tidak mendapatkan orang yang menjelaskan ilmu ini kepada dia. Itu yu'zar bijahli. Tapi dia tahu ada dakwah, ada pelajaran, tapi dia nggak mau hadir. Itu beda ya. Itu beda. Artinya dia yang tidak mau mencari ilmu. Tapi ilmu itu dicari, sebenarnya dia mencari rezeki. Yang anehnya ketika dia lapar, berusaha mencari mah. Ketika dia ini nggak ngerti tentang tauhid, nggak mau berusaha. Inilah anehnya manusia. Ya kan? Ketika kekurangan materi, dia mati-matian berusaha. Bahkan harus merantau. Bertahun-tahun. Benar nggak? Tapi adakah orang merantau bertahun-tahun demi ingin pelajari tauhid? Ini dipertanyakan. Sudah kita berusaha seperti itu? Sebenarnya kita mencari untuk kehidupan dunia kita, sudahkah kita mencari untuk kehidupan akhirat kita seperti itu? Jadi, walau zarbi jahlihi atau alasan kebodohan, kapan bodoh itu menjadi alasan? Ya, kalau memang belum sampai kepada dia kebenaran, ya tidak sampai kepada sebab-sebab kebenaran itu, maka Allah sebutkan, "Wa mu'adzibina hatta nab'atha rasulah." Kata Allah, kami tidak akan mengazab sampai kami sebuah kaum ya kecuali kami telah memberikan rasul mengutus rasul karena Allah Subhanahu wa taala. Uzur berjahal sabitu ya. Tetapi ada bagian-bagian yang tidak diuzur dengan jahal, ada yang diuzur dengan jahal. Tapi tafsirnya bukan di sini, ikhwan. Dimaksudnya ini di bagian permasalah syurut takfir atau mawani takfir. Ya. Di antara mawani takfir adalah al-jahlu. Jelas, tidak punya ilmu dia, kebodohan, belum sampai kepada dia kebenaran, yuk bihi. Baik. Tapi masalah ini jangan diambil secara mujmal. Ungkapan saya di sini bukan berarti saya tidak memberi uzur dengan jahal, tapi yang tidak diberi uzur dengan jahal apabila telah ada di hadapannya dia asbab nailul huda wal ilm sampai kepada sebab-sebab mendapatkan petunjuk dan ilmu itu, lalu dia eh, berpaling dari sebab-sebab itu, tidak mau mencari ilmu, ya. Sebenarnya kita sebutkan tadi tidak memiliki upaya untuk berusaha mendapatkan ilmu itu. Ini yang orang termasuk tidak diberi uzur. Mengenai dia di dunia, kalau lapar kita katakan tadi kekurangan materi, bagaimana dia berusaha ya kan? Mati-matian demi untuk mendapatkan sesuap nasi. Tapi untuk menerangkan tentang akidah dan tauhidnya, justru dia tidak apa namanya? melakukannya. Ini sudah waktu tanya jawab 5.30, ini sudah 5.45. Gimana? Sudah lewat berarti. Enggak ada waktu tanya jawab jadi. Waktunya sudah habis waktu tanya jawab itu. Sekarang 5.45 kan? Ini 5.30. Berarti udah habis tanya jawabnya. Sampai berapa, halaman berapa sama antum? Hah? 13. Tiga halaman lagi. Baik. Ini membuatkan engkau betapa takutnya engkau untuk jatuh, ya betapa harus hati-hati dalam mengucapkan kalimat yang diucapkan tanpa ilmu, ya tanpa ilmu lalu diucapkan, rupa-rupanya kalimat itu membawa dia untuk kekal dalam neraka Apakah seperti orang meminta kepada Allah? Itu kan kalimat yang keluar dari mulutnya. Ya, takarub dengan alasan takarub khusus. Terlebih khusus apabila Allah telah beri ilham kepada engkau yang Allah kisahkan tentang kaum Musa bersamaan dengan baiknya mereka dan ilmu mereka ketika mereka annahum atauhu qailin ketika mereka datang kepada Musa meminta kepada Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha ya engkau merasa takut jangan langsung pede saya sudah belajar tauhid ya tapi harus memohon kepada Allah agar selalu dijaga Allah dalam tauhid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ibrahim Alaihissalam berdoa kepada Allah majibni wabani anak muda Islam, wajinubni wabani anak muda asnam anak muda asnam. Kata Ibrahim berdoa, Ibrahim imam hunafa berdoa juga kepada Allah Allah menjauhkannya dan keturunan daripada menyembah berhala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Apa menjelaskan Rasulullah? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana alam wa astaghfiruka lima la alam. Berdoa kepada Allah. Lakukan sebab-sebab untuk selamat dari kesyirikan. Sampai mencari ilmu juga mohon kepada Allah agar dimatikan di atas tauhid, istiqomah di atas tauhid. Kemudian lalu saya menyebutkan umpamaan di sini betapa sahabat Musa yang telah berilmu ini justru mereka kadang-kadang tidak tahu sebuah ungkapan itu adalah merupakan kesyirikan. Ini maksud Syekh. Kadang-kadang orang alim pun kadang-kadang, ini masuk saya di sini, tidak tahu kadang-kadang tidak sadar kadang-kadang justru terjerumus kepada kesyirikan. Ini yang ingin disebutkan ini kisah sahabat Nabi Musa yang orang-orang ulama berarti sama Nabi Musa dia. Ya, maka kalau katakan di sini, ya sebenarnya engkau ambil ilham Allah mengilham kepadamu tentang kisah Nabi Musa bersama kaumnya, ya. Kaum Nabi Musa, ma'asolahim wa ilmin. Baiknya mereka dan ilmu mereka. Kalau mereka datang kepadanya, ya, mereka datang kepada Musa, ij'alana ilan kamalamu aliyah. Mereka berkata kepada Musa, Hai Musa, ya, tolong carikan kami Tuhan, sebagaimana mereka juga punya Tuhan tuh, Tuhan. Itu sudah umat Nabi, coba bayangkan. Ya, dekat dengan Nabi Musa. Maka hendaknya kita waspada. Jangan, mana saya akan mungkin syirik, saya sudah mengatakan asyhadu alla asyhadu Rasulullah, ya kan? Tidak akan pernah lagi saya syirik, gitu ya. Jangan ya ini orang alim bisa orang alim bisa tergelincir ya karena hati ada di tangan Allah Subhanahu wa taala ketika itu ya juga ketika engkau melihat hal itu menjadi besarlah takut engkau ya terhadap hal ini dan menjadi tinggi pula keinginan engkau untuk menyelamatkan untuk selamat daripada hal ini untuk selamat dari perkara-perkara yang bisa jatuhkan kepada ke kesyirikan Wa'lam. Barangkali cukup di sini aja ya. Nanti ada Ustaz Khalid yang lanjutkan kan? Halaman berapa itu? Wa'lam anna Allah SWT min hikmatihi ya. 14 ya. Kemudian saya di sini ingin memberikan sebuah nasihat. Ketahuilah olehmu bahwa setiap orang yang membawa tauhid, orang yang menawarkan tauhid, pasti ada musuh. Semenjak Allah mengutus seorang nabi membawa tauhid ke dunia ini, semenjak itu pula lah ada kaum yang selalu menentang tauhid. Artinya apa pelajaran kepada kita sekarang ini? Bahwa bukan berarti kita bertauhid, ya, tidak akan diuji Allah SWT, bukan tidak ada akan musuh. Makanya di sini poin ini ketahuilah engkau bahwa tidak ada orang membawa kalimat tauhid kecuali mendapat tantangan-tantangan dan an ancaman. Artinya apa di sini? Bahwa perlu sabar di dalam istiqomah dalam menyuruh kepada tauhid ini, mengamalkan menegakkan tauhid ini. Itu maksudnya. Makanya saya di sini ingin memberikan kepada kita bahwa setiap kita yang mengajak kepada tauhid akan ada ancaman dan tantangan. Akan ada bermacam bentuk hambatan. Bukan kita sekarang ini, bukan di masa kita. Bukan awal kita mengalami tantangan menyeru kepada tauhid, tidak. Semenjak pertama Nabi Nuh, semenjak Nabi Nuh menyeru sampai kepada nama yang berikutnya, sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW mendapat ancaman dan tantangan, intimidasi dan seterusnya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang dibunuh, disiksa, diusir. Nah, berarti wajar ya Makanya Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Ahasiban nas" Ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna. Apakah manusia itu mengira ya, akan dibiarkan cukup mengatakan kami telah beriman. Wahum laiftanun. Lalu mereka tidak diuji. Akan cukup memang mereka mengira demikian kata Allah. Cukup mengatakan kami telah beriman lalu mereka tidak diuji. Tidak. Allah qad fatana min qablihim. Sungguh kata Allah kami telah menguji orang-orang sebelum mereka amal amal Agar terbukti siapa yang benar-benar beriman, siapa yang benar-benar jujur dalam imannya, dan siapa yang dus, jangan dikira. Maka di sini Syekh ingin berikan pada kita pengalaman beliau dan juga ilmu yang belum memiliki. Bahwa setiap orang mengajak kepada tauhid pasti memiliki ancaman dan tantangan dan fitnah-fitnah ya, yang datang dari orang-orang yang anti terhadap tahu Tauhid. Rasulullah SAW dituju kahin, sahir, majnun. Terusnya dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Itu Rasulullah SAW. Maka di zaman kita ini, kita juga merasakan hal itu dengan tuduhan yang berbagai-bagai. Wahabi, ya terusnya. Ya. Disebutkan bermacam tuduhan-tuduhan. Bagi orang-orang mengajak kepada Tauhid. Maka perlu di sini Syekh ingin menyebutkan bahwa tiadalah seorang pun mendatang membawa kalimat tauhid kecuali Allah ya wa kadzalik ja'alna likulli nabiyyin sebenarnya Allah sebutkan dalam firman surah Al-Imran wa kadzalik ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin demikianlah kami jadikan setiap nabi itu ada musuh dari golongan manusia jin eh, syaitan syayatinal jin insi wal jin syaitan dari golongan manusia syaitan dari golongan golongan jin yuhi ba'du ila ba'du khurfai qawli yang masing-masing mereka bekerja sama saling memberisikan ya saling memberi informasi sesama mereka yaitu tipuan-tipuan mereka. Ini harus saya yakini. Artinya kata saya untuk memantapkan keimanan kalian, kalian harus teguh dalam menghadapi tentangan dalam mempertahankan tauhid. Semakin kemarin soalnya bukan dan juga, semakin tinggi iman seseorang, dia akan seberat pula semakin berat pula ujian-ujian yang dihadapinya. Allah sebutkan, "Nubluwakum bisyari wal khair wa ilaina turja'un kata Allah. Kami uji kalian dengan kondisi yang baik dan kondisi yang buruk dan kepada kami kalian kembalikan. Pasti kita akan diuji. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan ya kehidupan kematian ah, agar Allah mengetahui menguji siapa yang baik ah, maka ini nih yang ingin disampaikan oleh saya di sini. Saya ingin mengatakan, ketahuilah engkau bahwa Allah dari hikmah Allah SWT. Dia tidak mengutus seorang nabi kan dengan tauhid ini. Kecuali Allah jadikan untuknya ada musuh-musuh. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin dan insi wal jin." Yuhi ba'dhu ila ba'du zukhrufal qawli ghurura. Surat Al-An'am. Tadi surat Al-Imran bilang ya. Surat Al-An'am ayat 112. Yang demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu ada musuh ya dari syaitan manusia dan syaitan jin. Ada golongan jin. Sebagian mereka memberi wahyu kepada yang lainnya, informasi maksudnya, zuhrufal qal gurura. Perkataan-perkataan yang mereka ini dengan informasi-informasi itu mereka dapat menjatuhkan dakwah ini, perkataan zuhrufal qal perkataan-perkataan yang dihiasi dengan kebohongan, gurura dan mereka gurur dengan hal itu, yaitu sombong dan congkak. Ya merasa mereka lah orang yang terhormat dan seterusnya. Wakat yakuna ada tauhid ulu mungkatiro. Mungkin juga saya menyebutkan boleh jadi untuk orang-orang yang musuh tauhid itu memiliki ilmu yang banyak. Wakutub dan juga buku-buku, wahujat dan juga hujah-hujah. Jadi kata saya di sini, orang-orang yang menentang tauhid itu kadang-kadang mereka bisa memiliki ilmu yang ba banyak. Bisa dia punya ilmu tentang tafsir hadis tetapi tidak mengerti tentang tauhid, fikih dan terusnya. Buku-buku yang banyak, sekarang betapa banyaknya orang semakin tinggi ilmunya juga semakin congkak kepada Al-Quran dan pada hukum Allah. Allah sekarang cuma untuk melihat Betapa banyak sekarang intelektual-intelektual yang mengatakan, wah Al-Quran tidak adil kepada wanita, ya kan? Karena sistem warisnya tidak adil dan seterusnya. Berani mengerti Al-Quran semakin tinggi ilmunya. Ya, bahwa musuh-musuh tauhid boleh jadi dia punya ilmu banyak buku-buku dan hujah-hujah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Falamma rusuluhum bil bayinat tak kala datang kepada mereka kata Allah, rasul-rasul membawa hujah-hujah dari Allah, farihu bima indahum. Mereka bangga dengan apa yang ada di sini mereka dari ilmu. Mereka banggakan ilmu mereka. Mungkin dibanggakan ilmu sainsnya, ilmu kesehatannya, ilmu ini dan ilmu itu ya. Sehingga untuk lihat sekarang orang-orang kalau melihat sarjana-sarjana agama itu kan di bawah ya. Kalau sarjana sains, sarjana matematika, dokter. Antum lihat sekarang, penghargaan orang manusia kepada dia luar biasa. Ya kan? Sangat dihormati gitu ya. Dianggap orang pakar Rasulnya. Nah, tapi kalau orang ahli tauhid tidak. Nah, kemudian jika engkau sudah mengetahui hal itu, maka engkau harus tahu bahwa jalan kepada Allah, bahwa jalan menuju Allah pasti memiliki musuh-musuh yang duduk yang menghalai kita. Ya, ahlu fasahatin wa ilmu Jadi antara orang yang menghalangi orang dari jalan Allah itu ada yang ahli fasahah pintar retorikanya, pintar ngomongnya, ya, cara berkomunikasinya, ya kan? Membuat orang terpukau, ya, ilmu, ya, bisa al-fasaha wal ilmu hujat. bentar berargumentasi, membalikkan fakta-fakta argumentasi, ya. Fal wajib alaika an tata'allama min dinillahi ma yasiru silahan tuqatil bi ahaula. Sekarang kalau begitu, apa yang harus engkau lakukan? Maka wajiblah engkau mempelajari ilmu dari agama Allah ini yaitu yang membuatmu memiliki senjata untuk menghadapi mereka-mereka syaitanil ladina qala imam para syaitan-syaitan dari kelompok manusia dan jin itu yang mereka imam mereka imam syaitan itu telah mengatakan iblis ya ya muqaddimihim yaitu dari pencetus eh, iblis yang mengatakan kepada Rabb engkau qala yang dia sudah berjanji iblis berkata fabima akhwaitani karena engkau telah menyesatkanku kata iblis La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan menghalangi mereka itu mengikuti jalanmu yang lurus. Ini iblis juga bersumpah. Summa la'atiyannahum. Kemudian dia berkata, aku akan mendatangi mereka. Mimba ini adim Dari arah depan. Amin khalfim. Dari arah belakang. Wan aimanim. Dari arah kanan. Wan syama'ilim Dari arah kiri wala tajid aksarom syakirin. Aku tidak akan mendapatkan banyak mereka itu orang-orang bersyukur. Iblis sudah berjanji, dia akan melakukan gembosi dan melakukan tantangan perlawanan terhadap ahli tauhid dari berbagai arah. Depan, belakang, kanan, kiri. Ya, sudah bersumpah dia itu. La'aqudan dalam siratakal mustaqim. Aku akan benar-benar menghalangi mereka untuk mengikuti jalanmu yang lurus. Kalau begitu, mereka sudah memperlamirkan peperangan. Berarti harus apa? Saya katakan tadi, engkau perlu menuntut ilmu agama Allah ini agar engkau memiliki apa? Senjata untuk melawan musuh-musuh tauhid, musuh-musuh Allah. Lu belajar. Walakin idza akbal ta'ala Allah, tetapi apabila engkau menyerah diri kepada Allah, asghaita ila hujajillah, engkau memperhatikan hujah-hujah Allah, wabayinati dan keterangan Allah, pala takhaf. Jangan engkau takut. Kalau engkau sudah mau patuh mempelajari agama Allah ini, ya akbar ta'ala Allah, betul taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, mempelajari hujah-hujah Allah, keterangan-keterangan Allah, tak perlu takut walah tahzan, tak perlu cemas. Ya. Inna kaida syaitan kana da'ifa. Kenapa? Karena tipu daya syaitan itu sangat lemah. tak perlu gentar. Betapapun kekayaan yang dimilikannya, betapapun uh, alat-alat informasi yang dimiliki oleh oleh syirik, kamu tidak perlu gentar yang penting engkau itu bersenjatakan dengan agama Allah. Pelajari hujah-hujah. hal tauhid, bagaimana menghadapi musuh-musuh yang menentang tauhid. Tidak perlu takut. Inna kaida syaitan ini karena ifa. Karena tipu daya syaitan itu sangat lemah sekali. Tidak perlu takut engkau. Walaupun iblis sudah berjanji akan menghalangi, tapi tipu daya syaitan sangat lemah. Tidak perlu takut. Wal'ami minal muahidin. Orang awam saja dari ahli tauhid mampu mengalahkan seribu daripada ulama-ulama kaum musyrikin. Subhanallah. Di satu orang awam saja di ahli tauhid mampu mengalahkan seribu dari ulama-ulama musyrikin. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa inna junnana lahumul ghalibun." Sungguhnya tentara-tentara kami kata Allah, merekalah orang-orang yang akan menang. Sungguh merekalah orang yang menang. Dan Allah sudah berjanji akan membela kita. Hah? Ini wala nansurna rasulana wal walladzina amanu fil hayatid dunya. Allah katakan sungguh kami akan menolong apa namanya? rasul-rasul kami dan orang-orang beriman Jadi waktu hidupnya dunia wa yauma yakumul asyhad dan ketika pada hari kiamat kelak. Allah akan membantu kita. Tapi kita harus melakukan sebab-sebab mempercayai dengan ilmu yang kuat. Kemudian, fajundullah humul ghalibun bil hujjatil wal bayan. Para pasukan Allah mereka lah orang-orang yang akan menang dengan hujjah dan dengan hujah wal lisan, dengan dalil-dalil dan juga dengan penjelasan-penjelasan. Kama annahumul ghalibun bisaif wasinan. Mereka juga akan unggul bila berhadapan dengan senjata dan pedang, ya. Wa innama khawfu 'alal muwahhid alladhi yasluku tariq. Tetapi yang perlu dicemaskan adalah orang yang bertauhid yang menempuh jalan tidak membawa senja senjata. Ngadapi musuh nggak bawa senjata, ini nggak benar. Ya. Itu yang perlu kita cemaskan. Ya, mana mana Allah Nabi kita bi kitabihi bihiladi jangalahu bayati likulli syai' wa Wahudang wa wa mu'minin. Sungguhnya Allah telah beri nikmat kepada kita dengan kitabnya yang mulia, yaitu Allah jadikan sebagai penjelas sebagai salah satu petunjuk dan rahmat dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Fala ya'ti saibu batil bi hujjatin tidak satupun hujah yang dikemukakan oleh ahlul batil illa wa fil Quran kecuali dalam Al-Qur'an mayang kuduhu ada yang menaklukkannya ada yang menjawabnya ada yang membantahnya tidak satu hujah pun yang dikemukakan oleh ahlul batil kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan jawaban-jawabannya di dalam Al-Qur'an. Al Tinggal kita mempelajari Al-Qur'an itu, ya. Wa yubayyinu dan Al-Qur'an menjelaskan kebatilannya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, Walayatuna la ya'tunaka ilajna kabil Haki wa ahsana tafsira. Allah sudah sebutkan, tidaklah mereka datang kepadamu wahai Muhammad dengan sebuah hujah, bimasalin, perumpamaan atau argumentasi, ya, kecuali Allah katakan, kami datang kepada engkau hujah kebenaran dan lebih bagus penjelasannya. Wa ahsana tafsira. Jelas gamblang. Ya. Kemudian Allah qala ba'dun fasirin jika seorang uh, sebagian ulama Al-Tas mengatakan ayat ini umum dalam setiap hujah ya tibia al-batil. Ayat ini umum setiap hujah yang mau dikatakan oleh al-batil ila yaumil qiyamah akan ada jawaban terhadap hujah-hujah yang mereka kemukakan dalam Al-Qur'an. Walatuna kabi masalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana Tidaklah mereka orang-orang musyrikin itu datang kepada engkau Muhammad dengan sebuah argumentasi kecuali Allah menyuayukan kepada Rasulullah SAW ya argumentasi yang lebih jelas, yang lebih kuat dan benar. Baik. Sudah halaman berapa? Hmm? 16 selesai. Alhamdulillah. Pas jam 5 lewat 1 menit ya. Baik, demikian barangkali yang dapat kita jelaskan dalam pertemuan kita kali ini. Mohon maaf Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa diajukan ke ustadz yang berikutnya insya Allah. Ya, karena sudah jam 5. Ya. Baik, demikian. Mohon maaf. Wabillahi taufiq daya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu ala anta Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.